Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ardh رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم Ya Allah Wahai Zat yang maha mengetahui perkara yang gaib Dan perkara yang nampak Zat yang menciptakan langit dan bumi Rob, Tuhan, setiap sesak segala sesuatu dan penguasanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berada sembah selain engkau. Dan aku berlindung kepada engkau dari keburukan diriku. Dan dari keburukan syaitan dan sekutunya. Dan juga dari aktarifara nafsi su'an. Yaitu berbuat keburukan atas diriku dan juga aku berlindung kepada engkau dari aku berbuat keburukan yang bisa menyebabkan keburukan kepada orang Islam yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan di sini kita menyeru kepada Allah Ya Allah, wahai zat yang mengetahui yang gaib. Di sini menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang mengetahui yang gaib. Semua yang gaib tidak ada yang tahu. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa indahu mafatihul ghaib. La ya'lamuha illa huwa. Hanya di sisi Allah lah. Kunci-kunci yang gaib tidak ada yang mengetahui kecuali kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini memberikan pengertian bahwa hanya Allah yang mengetahui yang gaib. Susunannya didahulukan khabar, kemudian diakhirkan mubtada yang menunjukkan yufidul hasr, yaitu pembatasan. Hanya Allah membatasi kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib tidak yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan lagi yaitu takkid la ya'lamuha illa huwa. Tidak ada yang tahu perkara yang gaib tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini memiliki faedah yang sangat penting bagi kita sehingga kita menafikan dan kita tidak memperdulikan serta tidak mempercayainya. Apabila ada orang yang menyeru dan mengaku mengetahui yang gaib karena hanya Allah yang mengetahui yang gaib. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui yang gaib sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 188, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma syaa Allah, walau kuntu a'lamu al-ghaibah lastakthartu minal khairi wa ma massani yasu. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak bisa menguasai diriku, baik memberikan manfaat maupun menolak mudarat kecuali apa yang telah dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya aku mengetahui yang gaib, maka tentu saja aku pasti banyak berbuat baik dan tidak bisa menyentuhku perbuatan-perbuatan yang buruk. Dalam surat Al-A'raf ayat 188. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib." Surat Al-An'am ayat 50. Katakanlah wahai Muhammad bahwa aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku memiliki perbendaharaan Allah dan juga aku tidak mengetahui yang goib. Maka di sini doa yang kita ucapkan di pagi hari atau di sore hari dengan mengucapkan Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. Wahai zat yang mengetahui yang gaib dan yang mengetahui yang nampak. Tentu saja ini merupakan tawassul kepada Allah dengan nama Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Allah dan sifat Allah. Alimul ghaib yang mengetahui yang gaib hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Sehingga kita tidak boleh percaya kepada orang-orang yang menyerukan dirinya dan mendakwahkan dirinya mengetahui yang gaib. Dan kalau ada orang yang menyatakan dirinya mengetahui yang gaib, berarti dia telah mengambil hak Allah Subhanahu wa taala dan orang yang telah mengambil hak Allah atau memberikan hak Allah tersebut kepada orang lain kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah tauhid al-asma wa sifat maka di sini penting para jemaah penting bagi kita untuk mengakui bahwa Allah lah yang maha tahu terhadap yang goib, yang lain tidak tahu. Maka demikian juga kepada orang-orang yang menyatakan dirinya bisa melihat yang goib, seperti jin itu makhluk goib. Tidak boleh ada seseorang yang menyatakan dirinya bisa melihat jin. Adapun yang menampakkan adalah bukan zat yang sebenarnya. Karena apa? Karena Allah berfirman dalam surat Al-A'raf innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia melihat kalian dan juga kabilah-kabilahnya yaitu teman-temannya. Disebut oleh para ahli tafsir adalah anak-anaknya juga melihat kalian di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa yang gaib itu memang tidak bisa dilihat oleh siapa saja dan tidak bisa ada yang tahu. Apa makna yang gaib? Di disebutkan al-ghaib adalah al-ma'dum yang tidak ada. asyhadah al-mawjud, al-mudrak annahu yushahiduh, yaitu sesuatu yang ada yang bisa dilihat. Demikian juga ada yang mengatakan makna gaib adalah makroba 'anil ibad, yaitu yang ghaba, yaitu yang tidak terlihat dari hamba-hamba. makroba 'anil ibad. Adapun yang syahadah adalah masyahiduh, apa yang mereka bisa melihatnya. Ada yang mengatakan al-ghaib adalah asir. Adapun asyhadah al-alaniyah. Ada juga mengatakan al-ghaib adalah al-akhirah. Adapun asyhadah adalah dunia. Demikian pengertian-pengertian ini adalah masuk semua di dalamnya. Memang tidak ada orang yang tahu asyhadah yaitu masalah akhirat kecuali Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang tahu tentang perkara yang memang tidak nampak bagi manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah sebuah pernyataan yang tegas yang diajarkan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma alimul ghaib wasyahadah wa zat yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Itu adalah Allah Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menegaskan وعنده indahu الغيب لا la إلا هو hanya di sisi Allah kunci-kunci yang gaib tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beliau juga tidak mengetahuinya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan wahai Muhammad qul la amliku li nafsi naf'an wala darra illa ma syaa Allah katakan Muhammad bahwa aku tidak bisa menguasai diriku untuk memberikan manfaat maupun mendolak madorot, mendolak bala. Illa masya Allah, kecuali apa yang telah dihendaki Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah sudah sampai kepada kita sejarah beliau? Bagaimana beliau berperang, beliau berdarah-darah. Bagaimana beliau sampai tanggal gigi beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak biasa, tidak bisa menguasai diri beliau apalagi yang lain yang jauh dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah makhluk yang paling mulia. Nabi adalah manusia yang paling mulia di atas permukaan bumi ini. Namun beliau tidak bisa menguasai diri beliau dan juga tidak bisa memberikan manfaat maupun menolak mudarat kecuali apa yang sudah dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Ini ambil pelajaran yang penting bagi kita para jemaah bahwa kalau beliau saja tidak bisa, apalagi yang selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga untuk meraih sesuatu dalam melindungi dirinya, dia harus pergi untuk minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, baik kepada jin, kepada jimat-jimat, kepada apa saja selain Allah, maka ini tentu saja akan menjerumuskan orang tersebut kepada kesyirikan. Demikian juga Nabi tidak mengetahui yang gaib walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair Wama ma yasu dan seandainya aku mengetahui yang gaib maka aku akan banyak melakukan perbuatan yang baik sungguh-sungguh aku banyak perbuatan baik dan tidak bisa menyentuhku sesuatu yang buruk sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 188 Fatirus samawati wal ard Fatir bermakna Khalikus samawati wal yaitu yang menciptakan langit dan bumi. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian menunjukkan ketetapan kita dan ketegasan kita untuk menyatakan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi dan Allah lah Rabb kulli syai'in wa malika, pemilik semuanya. Tidak sebagaimana orang-orang yang memiliki keyakinan dari kalangan orang-orang sufi yang menyatakan bahwa di situ ada Al-Aqtab, penguasa utara, penguasa selatan, yang menguasai laut, yang menguasai hujan dan seterusnya. Maka di sini tidak ada yang menguasai langit dan bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hakikatnya tauhid rububiyah ini adalah tauhid yang diakui oleh orang-orang musyrik Quraisy, diakui oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 25 Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah." Wahai Muhammad, seandainya kau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, adalah pasti mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala dan mereka dikatakan melakukan kesyirikan karena cacatnya tauhid uluhiyah. Kemudian ikhwan fiddin rahmani wa rahmakumullah. Di sini ada tauhid asma wa sifat yaitu kita mengakui bahwa Allah yang mengetahui yang gaib ini merupakan tauhid asma wa sifat. Fatirah samawat, tauhid ar-rububiyah yang mencipta langit dan bumi. Kemudian Rabb kulli syai'in wa malikah, tauhid rububiyah. Kemudian asyhadu an la ilaha illa anta mengakui bahwa tidak ada sesembahan yang berada sembah selain Allah Subhanahu wa taala selain Engkau merupakan tauhid al-uluhiyah. Kemudian kita minta kepada Allah perlindungan dari jeleknya perbuatan kita, dari buruknya diri kita, min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirkihi. Karena yang namanya an-nafsu li an nafsa la ammaratun bisu. Karena nafsu itu senantiasa mengajak orang kepada perbuatan yang buruk. Ya. Mengajak orang senantiasa kepada perbuatan-perbuatan yang tercela. Sehingga kita minta perlindungan kepada Allah dari buruknya jiwa kita. Karena senantiasa mengajak dan menyeru kepada perbuatan-perbuatan yang buruk. Demikian juga kita minta perlindungan kepada Allah dari kejelekan musuh kita. Yaitu asyaiton. As jangan ikuti langkah-langkah syaitan karena syaitan merupakan musuh kalian yang nyata ikhwan fiddin rahmani wa rahmakumullah kita juga minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak melakukan untuk diri kita yaitu keburukan dan juga jangan sampai kita melakukan juga keburukan kepada saudara kita orang Islam yang lainnya karena apa? Karena orang Islam adalah al-muslim man al muslimun min lisanihi wa yadih. Orang Islam kata Nabi adalah orang yang selamat orang Islam lainnya dari lisan dan dari tangannya. Bagaimana mungkin seseorang menyatakan dirinya muslim pasrah kepada Allah sementara orang lain selalu terganggu dengan tangannya, terganggu dengan lisannya sebagaimana Nabi Alaihi Wasallam bersabda Wallah la yu'min Wallahi la yu'min Wallahi la yu'min Qalu man ya Rasulullah Alladhi la ya'man jaruhu bawa'iqah Demi Allah tidak beriman Demi Allah tidak beriman Demi Allah tidak beriman Siapa ya Rasulullah Yaitu orang-orang yang tetangganya tidak pernah aman dari gangguannya Waliyahudzubillah. Kemudian ikhwan fiddin, pendengar roja dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Doa berikutnya adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul alim. Doa ini dibaca tiga kali ya pada pagi hari atau pada sore hari sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, "Man qalaha thalathan idza asbaha wa thalathan idza amsa lam yadurruh lam yadurruhu syai'un." Barang siapa membacanya di pagi hari tiga kali, dibaca di sore hari tiga kali, maka tidak ada sesuatu yang bisa mencelakakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya dan hadisnya dihasankan oleh Ibnu Baz rahimahullahu taala dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dengan nama Allah di mana tidak bisa dengan nama tersebut la yadurru ma'asmi syai'un. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat baik di bumi maupun di langit dan dia maha mendengar dan maha mengetahui. Dengan ucapan bismillah ini para jemaah banyak yang bisa kita dapatkan manfaatnya sebagaimana ketika kita makan disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan bismillah ya gulam samillah kul biyaminik wa kul mimma yalik wahai anak muda ucapkan dengan nama Allah bismillah makan dengan tangan kanan dan makalah dari arah yang paling dekat demikian juga ketika kita berwudu kita ucap bismillah la wudu'ah liman lam yudhkar rasmullah alaih. Tidak sah wudhu Ya, ada yang mengatakan tidak sah, ada yang tidak sempurna. Di sini khilaf para ulama sehingga ada yang mengatakan wajib baca bismillah ketika wudhu ada yang tidak mengatakan demikian. Ya. Bagi orang yang tidak mengucapkan bismillah. Demikian juga ketika kita masuk ke kamar kecil, maka kita juga ucapkan bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika berhubungan kita juga mengucapkan bismillah. Allahumma berhubungan dengan istri mengucapkan bismillah Allahumma janibna syaitan wa syaitan ma razaqtana. Dengan nama Allah maka Allahumma jannibna syaitan Singkirkan dari kami syaitan Dan singkirkan syaitan dari apa yang telah engkau rezekikan kepada kami Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda <coughs> Sataro ma bainal jin wa aurati bani Adam idza dakhala adahumul khala an yaqula bismillah. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Sahih Albani. Akan menghalangi dan menutupi aurat anak Adam antara anak Adam dengan jin ketika dia masuk kamar kecil, masuk al-khala. Al-khala itu adalah tempat yang sepi yang biasa dipakai untuk buang air kecil atau air besar. Ya, kalau kita juga di sini karena sudah ada punya punya jamban, punya WC dan punya toilet dan seterusnya, maka barang siapa yang masuk ke dalamnya dengan mengucapkan bismillah ya sebagaimana riwayat Ali atau ditambah bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is maka tidak akan bisa melihat aurat kita jin ya karena jin itu bisa melihat kita sementara kita tidak bisa melihat jin Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 27. Allah berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Bahwa jin itu bisa melihat kalian dan juga dengan bala tentaranya, dengan anak-anaknya, dengan teman-temannya, kabilah-kabilahnya, di mana kalian tidak bisa melihatnya. Maka kalau kita membuka aurat kita, agar jin tidak tidak melihat aurat kita, maka ucapkan bismillah ketika kita masuk ke kamar kecil dan seterusnya. Maka Nabi mengatakan barang siapa yang membaca ini insya Allah tidak akan bisa menyentuhnya keburukan apapun ya kecuali yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala baik di bumi maupun di langit. Ya. <clears throat> Itulah barokah bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya. Maka kita ucapkan bismillah. Kita makan bismillah. Ada mengatakan kenapa tidak bismillahirrahmanirrahim? Karena riwayatnya demikian. Sehingga kita tidak perlu menambah sesuatu yang memang Nabi SAW mengajarkannya. Ya. Sering kami berikan contoh seperti orang yang bangun dari ruku, dia membaca sami Allah liman hamidah yang satu membaca Rabbana lakal hamdu, yang lain membaca Rabbana walakal hamdu, hanya beda satu huruf yaitu huruf waw dan ini para ulama membahasnya bagaimana akurat data tersebut yaitu ke hadis tersebut dari bab sanad dan yang lainnya. Maka mereka para ulama hadis mengatakan sama-sama sahih sehingga bisa dipakai Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Hanya beda satu huruf pun mereka bahas bukan masalah huruf dan yang lain tapi ini penisbatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena apa karena Nabi mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja maka ambillah bagian di dalam neraka maka kita apalagi sampai sekian huruf sekian banyak berjajar-jajar huruf berjajar-jajar bacaan maka kalau kita mengatasnamakan itu ibadah tidak boleh tidak kecuali harus disandarkan kepada dalil, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau sudah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuaradun". raddun." Barang siapa yang beramal tidak ada contoh, tidak ada perintah dari kami, maka akan tertolak. Demikian ikhwan Kemudian wahwa samiul alim, dialah maha mendengar dan maha melihat. Sebuah pernyataan tauhid al-asma wa sifat bahwa Allah maha melihat, sifat Allah melihat dan sifat Allah mendengar, sifat Allah mengetahui. Wahwa samiul alim, maha mendengar dan maha mengetahui sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Kemudian doa berikutnya adalah raditu billahi rabba wabil bil islami dina wa muhammadin nabiyya dibaca tiga kali aku ridho Allah sebagai Rabbku Islam sebagai, sebagai agamaku dan Muhammad sebagai nabiku dan ini yang akan ditanyakan oleh malaikat mungkar dan nakir ketika kita berada di alam kubur man rabbuka siapa Rabbmu? wa madinuka apa agamamu Waman ladhi waman rajulu bu'itha Siapa laki-laki yang telah diutus kepada kalian? Wama ilmu dan apa ilmumu? Meskipun kita sudah hafal di kehidupan ini, ya, dan mungkin kita nggak perlu menghafal susah-susah karena sangat mudah, namun tidak akan semudah itu kita menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Semuanya kembali kepada amal ibadah kita di dunia ini. Kalau amal ibadah kita di dunia ini sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Ketika ditanya siapa Robmu, kita akan menjawab Allah. Apa agamamu, kita akan menjawab Islam. Siapa orang diutus kepada lah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa ilmumu adalah Al-Qur'an, aku membacanya dan beriman kepadanya. Namun kalau perbuatan kita, terutama orang-orang kafir dan juga orang muslim yang fajir sebagaimana penjelasan para ulama di antaranya sesuai Al-Syekh dan juga Al-Albani menjelaskan berlaku juga pada orang Islam yang fajir, tidak hanya orang kafir. Mereka tidak akan bisa menjawab ya, yaitu mereka akan mengatakan ketika ditanya oleh mungkar dan nakir, ha ha la adri la adri, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Dan dalam riwayat yang lain, kemudian dipukullah orang tersebut dengan palu dari besi yang hancur kepalanya wal billah barang siapa yang membaca dalam sebuah hadis ya, dari Sauban bin Bujudud radhiyallahu taala anhu barang siapa membaca tiga kali di pagi hari dan tiga kali di sore hari maka dia akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ya akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan ketika kita mengucapkan ini para jemaah ya, tidak hanya dengan ucapan semata namun harus dengan perbuatan. Kalau kita ridho kepada Islam sebagai agama kita, maka kita harus rela untuk diatur oleh Islam. Kalau kita belum bisa menjalankannya, kita minta ampun kepada Allah dan kita minta kekuatan untuk bisa menjalankannya. Jangan menolak. Karena Islam adalah agama yang paling disuka dan diridhoi Allah dan diterima oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Adalah agama yang paling diterima di sisi Allah adalah Islam. Dan barang siapa mencari agama selain Islam maka Allah tidak akan menerimanya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masuklah kita ke dalam Islam, tidak hanya kita mengucapkan demikian, ini sebuah pernyataan kita ridho Islam sebagai agama kita, maka kita masuk ke dalam Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Maka bagaimana kita menyatakan sebagai muslim ketika pembagian waris ya yang seharusnya wanita mendapat satu bagian dari laki-laki, dua bagian laki-laki, wanita dapat satu bagian, namun karena nafsu di mana tadi dikatakan kita minta perlindungan kepada Allah dari keburukan nafsu. Karena nafsu senantiasa anna nafsa la ammaratun bisu' senantiasa mengajak kepada keburukan, enggak rela dengan pembagian waris yang telah ditetapkan Islam, maunya minta sama, maunya minta semuanya dibagi rata. Maka ini ucapan kita, wabil islami dina, Islam sebagai agama kami, aku ridho Islam sebagai agama kami, maka ini sebagai agama kita, ini hanya ucapan semata maka kita harus rela sebagai orang yang beriman maka ana Muhammad ah, maka ana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu amran idza qadallahu am, idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyra min amrihim <clears throat> tidak pantas bagi seorang beriman laki atau perempuan apabila Allah dan Rasulnya menetapkan perkara dia memilih yang lain maka kita pernyataan ridho kepada Allah sebagai Rob kita, ridho ke <clears throat> kepada Islam sebagai agama kita, dan kita ridho Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi kita, maka tentu saja konsekuensinya kita harus menerima Islam ini sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Sudah pernah kami sampaikan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni Allah wa yaghfir lakum dunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah, maka ikuti aku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Nabi Muhammad. Maka apa jawaban Allah? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Kita akan mendapatkan balasan bahwa Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni kalian. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri kibaru tabi'in, tabi'in besar beliau mengatakan, orang yang menyatakan cinta kepada Allah diuji dengan ayat tersebut. Dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya beliau juga mengatakan bahwa orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah namun dengan tidak cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ketahuilah bahwa dia adalah pendusta waliyadzubillah maka pernyataan kita ridha kepada Allah sebagai Rabb berarti kita harus menerima hukum Allah menerima apa yang telah ditetapkan Allah kepada kita ridho kepada Islam sebagai agama kita, demikian juga kita harus rela diatur oleh Islam. Ridho Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi kita, maka kita harus mengikuti cara bagaimana kita mencintai Allah, cara bagaimana kita beragama Islam, sebagaimana cara yang sudah diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau tidak, demikian tegasnya Al Imam Ibnu Katsir Rahimahullah taala Ibnu Kathir Asy-Syafi'i beliau mazhabnya Syafi'ul Mazhab beliau mengatakan barang siapa yang menyatakan cinta kepada Allah dengan cara yang tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ketahuilah dia termasuk pendusta dan kita banyak, banyak bisa menyaksikan Ya, atau mungkin kita menyatakan cinta kepada Allah tapi tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah pernah ada orang yang datang kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan menanyakan tentang cara ibadah beliau? Setelah dijelaskan, maka di antara tiga orang tersebut mengatakan, yang pertama mengatakan aku bisa bangun malam tanpa tidur untuk beribadah terus. Yang satu mengatakan, aku bisa puasa terus tanpa berbuka. Yang terakhir mengatakan, aku mampu untuk tidak menikahi wanita. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencintai Allah, bukankah demikian? Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk beribadah mendekatkan dirinya kepada Allah, bukankah demikian? Namun apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi mengingkari cara men mencintai Allah seperti itu. Karena apa? Karena Nabi tidak mengajarkan demikian. Maka Nabi mengatakan, aku juga bangun malam, juga tidur. Aku juga berpuasa, juga berbuka. Aku juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Demikian juga contoh yang saya berikan tadi kepada pendengar roja dimanapun anda berada. Ketika kita bangun dari rokok, Sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu. Yang satu mengatakan rabbana walakal hamdu beda satu huruf. Itu semua juga dalam rangka mencintai Allah. Karena itu ibadah. Namun perhatikan di sini para ulama hadis mereka meneliti, memeriksa bagaimana kesahihan hadis ini yang ternyata alhamdulillah kedua-duanya bisa diamalkan karena sama-sama sahih datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda satu huruf dalam rangka untuk menyatakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana dengan yang lain maka di sini yang namanya al-ibadah itu adalah al-aslu fil ibadah al-man'u illa ma syuri'a hukum asal ibadah terlarang kecuali yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-aslu fil ibadah al-aslu fil ibadah tauqifiyah al asr fi ibadah at tawqifiyah atau at-tawqif hasal ibadah tawqif dengan dalil harus berhenti di atas dalil dan tidak boleh kita menganggap bukankah ini baik maka apa, apa kata al-imam asy-syafi'i rahimahullahu taala man istahsana faqad syara'a barang siapa menganggap itu suatu baik padahal tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya maka orang tersebut telah membuat syariat dan perkataan beliau ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala amlahum syuraka syara'u min syara'u lahum min ma lam ya'zam bihillah Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuat syariat ya, yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka pernyataan ini merupakan pernyataan yang sangat besar. Ya, kadang-kadang dibaca oleh anak-anak diajarkan kepada anak-anak di kelas raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya maka ini menuntut konsekuensi yang sangat besar menerima semua apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam Islam secara kafah kalau belum, maka mohon ampun kepada Allah karena keburukan jiwa kita. Jangan sampai kita ini berontak untuk menolak bagian sedikit pun dari Islam. Sebab kenapa? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu wahai Muhammad, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim untuk memutus perkara di antara mereka dan tidak ada haraj yaitu tidak ada dalam hati sesak dan tidak terima terhadap keputusanmu dan mereka benar-benar pasrah terhadap keputusanmu. Kita banyak menjumpai dalam masalah waris, dalam masalah yang lain, ketika disodorkan inilah agama mengajarkan kepada kita. Beginilah Islam mengajarkan kepada kita, namun masih banyak di antara kita yang enggan dan tidak mau menerima wal Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita dan memberikan kekuatan untuk bisa menjalankan konsekuensi dari pernyataan kita raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya aku ridha Allah sebagai Rabb Islam sebagai agama dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi Ikhwan din rahimani wa rahimakumullah doa berikutnya insyaallah mudah-mudahan bisa selesai Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين Wahai zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri dengan rahmatmu aku istighosah maka perbaikilah semua urusanku dan jangan serahkan kepada diriku meskipun hanya sekedar sekejap mata saja. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim yang disepakati oleh Zahabi ya, yang maknanya dari hadis dari Anas bin Malik yang maknanya adalah wahai zat yang maha hidup wahai zat yang berdiri sendiri dengan rahmatmu aku istighasah apa itu istighasah istighasah ini adalah astagif yaitu eh, bagian dari doa doa dalam keadaan genting Begitu pentingnya kita sehingga kita istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh istighosah kecuali hanya kepada Allah karena istighosah adalah bagian dari doa. Dan dia minta kita minta kepada Allah, ya Allah perbaikilah semua urusanku dan jangan engkau serahkan kepada diriku meskipun hanya sekejap mata. Subhanallah, ini menunjukkan bahwa lemahnya kita dan fakirnya kita, butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pernyataan ketidakmampuan kita untuk mengurusi apa yang menjadi kebutuhan kita, maka kita pasrah dan kita serahkan kepada Allah. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyu Al-Qayyum ini merupakan nama Allah yang agung sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Al Hayyu Al Qayyum ini merupakan nama Allah yang sangat agung. Dari Asma binti Yazid, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna fi hatainil ayataini ismullah al-a'zam. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahuwa ar-Rahmanur Rahim wa alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al hayyu al qayyum dari Asma binti Yazid dia berkata aku mendengar Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya dalam dua ayat ini terdapat nama Allah yang yang agung yaitu wa ilahukum ilahun wahid Tuhan kalian hanya ilah yang satu tidak ada ilah kecuali dia yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim dan Al-Hayyu Al-Qayyum ini merupakan nama yang sangat agung. Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Ibn Abil Is Al-Hanafi dalam syarah Al-Aqidah Tuhawiyah. Fa'ala hadhainil ismain madar asma' al-husna kulliha. Wa ilaihima yarji'u ma'anihima. فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال Fa'la takhallaf anha sifatun minha illa lidi'fil haya. Maka beliau katakan terhadap kedua nama ini semua nama-nama Allah yang baik ya berkumpul di dalamnya dan semua makna-makna dari nama-nama Allah yang baik itu asma, al-asma al-husna kembali kedua makna tersebut yaitu al-hayyu al-qayyum. Karena apa? Karena sifat hidup yang ya ma yaliku bihi subhanah yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semua sifat kesempurnaan yang lain ya itu terkandung dalam sifat hidup. Karena kehidupan ini mengandung konsekuensi untuk apa? Berkumpulnya sifat-sifat yang sempurna yang lainnya. Ya. Maka disebutkan oleh Ibnu Iz Al-Hanafi nama-nama semua nama-nama Allah terkumpul dalam Al-Hayyu Al-Qayyum. Maka kita berdoa kepada Allah dengan Ya Hayyu Ya Qayyum Mirahmatika astagithu aslih li sya'ni kullahu Wa la takilni ila nafsi tarfata ainin Wahai zat yang maha hidup dan berdiri sendiri Dengan rahmatmu ya. Aku berlindung, aku minta pertolongan kepada engkau Dan perbaikilah semua urusanku Dan jangan kau serahkan kepada diriku Urusanku meskipun hanya sekejap mata Barangkali sampai di sini insyaallah kita akan lanjutkan dengan tanya jawab dan pembahasan tentang doa zikir pagi dan petang ini mudah-mudahan sekali lagi uh, sekali pertemuan insyaallah ya akan selesai kemudian kita bisa melanjutkan kajian tazkiyatun nufus pada bab-bab berikutnya wallahu a'lam bisawab saya serahkan kembali waktu kepada al-ah al-fadil uh, ihsan hafizahullah taala tafadhol Baik. Pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan yang disampaikan oleh Al Ustaz Mahfud tentang doa pagi dan petang dan pada kesempatan sore hari ini Taip, sudah ada satu penelpon yang uh, masuk kita akan angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taip, dengan siapa umur di mana? Dengan Ibu Yana di Cibinong. Taip, silahkan. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Nah, gini Ustaznya uh, hmm. di buat TV swasta kan ada tayangan tentang apa namanya pengobatan ya. Iya, iya. Pengobatan itu apa namanya? Bisa mengetahui suatu penyakit. Iya. Hanya dengan melalui kita mengucapkan misalnya kita sakit ini Mm. disebutkan di mana gitu ya. Iya. Habis itu dia bisa tahu tuh Ustaz, bisa tahu katanya, "Oh, kamu mah ini misalnya uh, kamu ini apa namanya misalnya punya penyakit ini, kamu ini banyak ngomel apa banyak hmm. uh, ngomel apa dah gitu misalnya yang jelek-jelek." Yeah. Habis itu dinasehatin tuh sama ustadz itu ya. Yeah Kan kamu mesti banyak sholat tahajud atau apa gitu ya. Iya. Yeah. Iya. Kebanyakan kata banyak yang cocok tuh Ustaz, uh, Ustaz ya. Hmm, iya, yeah. uh, banyak yang sembuh. Ini eh, pertanyaannya, Umi. Eh, yang ingin saya tanyakan nih, suami saya kan mengatakan begini, ah, coba ibu kata kamu tanya nama ustadz itu katanya nanti kali aja kamu penyakitnya sembuh gitu saya kan punya penyakit ya banyak yeah, gitu yeah, yeah. kayak emah gitu kan yeah. yang saya tanyakan ini jadi masalah saya itu ustadz kayaknya sumpah buat saya itu yeah. kok dia bisa tahu gitu kalau kita uh, keluhannya di sini kamu suka ngomel atau apa-apa gitu tapi nasihatnya itu bagus Ustaz yang saya bingung itu ya, kita eh, bisa oh, oh yang saya pengen tanyakan iya. Iya, ya. Ah, itu ya ya itu saja yang ya, ah, ya, itu sebetulnya kalau kita nanya ke situ kita ya. uh, uh, boleh apa enggak gitu Ustaz? ya, baik ya. itu ya, ya. ya. assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya apa namanya ya memang, memang banyak yang seperti itu ya uh, kalau ditanya tentang perkara yang berada dalam hati seseorang kemudian dia bisa menjawab dari mana dia tahu ya sebab eh, kaitan antara penyakit yang diderita seseorang dengan perbuatan seseorang itu apa kaitannya kalau perbuatan jelek ya kemudian dia mengalami suatu musibah ya ada kaitannya memang karena al jaza min jinsil amal tapi kemudian kalau sakit ini karena banyak berbuat begini kalau sakit ini karena banyak berbuat begini apa kaitannya sebagai sebab ya apakah dia berdeliti bahwa kalau orang banyak ngomel kemudian bisa sakit emah kalau orang banyak marah kemudian bisa sakit jantung banyak ini apakah sudah diteliti sehingga itu jadikan sebagai sebab ya secara secara kauni karena sebab itu ada sebab kauni ada sebab syar'i ya sebab syar'i adalah sebab-sebab yang dijelaskan oleh syariat bahwa ini sebabnya ini ini bisa sebab sebabnya ini ya seperti misalkan diobati dengan uh, eh, rukia dengan baca Quran namanya sebab syar'i dengan madu dengan hijama dengan bekam dengan habatus sauda itu keterangan syar'i kemudian obat-obat yang lain seperti panadol, podrek, uh, sudah sebab kau nih karena sudah diteliti. Apakah itu sudah teliti? Ya sehingga dia sebabnya itu. Ya, ini kalau tidak dan masih belum ada yang seperti itu dan nampaknya nggak ada kaitannya. Kalau ngomel maka penyakitnya ini. Ya kalau suka marah penyakitnya ini. Kalau dengki penyakitnya ini. Maka tidak ada. Ya. Nah, kemudian kalau pas kebetulan ya, ya kebetulan saja Ya, tidak bisa kita percaya dan kita tidak perlu bertanya kepada yang demikian. Kenapa harus bertanya kepada kepada itu kalau memang kita tahu ya penyakit kita adalah memang semua penyakit perbuatan jelek dan perbuatan dosa adalah penyakit. Kenapa harus kita bertanya? Ya, sehingga kita bersihkan diri kita dengan dengan obat yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau berkenaan dengan masalah marah dan yang lain-lainnya, ala bizikrillah tatmainul qulub. Dengan zikir kepada Allah kita akan tenang hati kita. Kemudian diarahkan untuk sholat ini meskipun tidak dianjurkan ya, maka kita juga menjalankannya bukan karena hal yang lain. Demikian. Maka jangan bertanya kepada yang begitu. Ya. Demikian. Allahu a'lam Baik. Kita angkat satu pertanyaan dari pesan singkat Ustaz ya. Yeah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita bertamu dengan seseorang lalu orang tersebut mengatakan sesuatu yang akan terjadi pada diri kita, padahal kita tidak kenal, lalu kita terpancing untuk bertanya apakah itu merupakan suatu kesyirikan, Iya, Iya. Ya, jangan ya, karena perkara yang goib. Kalau ada orang bahwa akan terjadi padamu begini-begini, yaitu men menunjukkan bahwa dia sudah meramal keadaan kita pada akan datang. Maka kita jangan bertanya Sebab kalau kita bertanya akan membenarkan omongannya. Dan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata arrafan aw kahinan wa saddaqahu bima yaqulu faqad kafaru ma unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi paranormal atau dukun dan membenarkan omongannya, maka dia telah mengkufuri apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sekali-kali percaya kepada omong tersebut dan kita uh, eh, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang akan terjadi pada masa mendatang dan kita menggunakan sebab-sebab yang disyariatkan untuk menghindari apa yang akan terjadi pada kita. Misalkan kita sakit begini, maka akan begini. Kita ambil sebab-sebab syar'i. Jangan sampai mengambil sebab-sebab yang tidak syar'i. Demikian. Baik, saat kita angkat kembali dari telepon. Hmm. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya, Bu. Punya keponakan umur uh, apa 6 tahun ya. Iya. Uh, dari umur 3 tahun tuh uh, dia bisa melihat uh, sesuatu gitu. Iya, iya. Uh, itu kira-kira uh, apa perlu dirukyah atau enggak ya? Terus kalau misalnya kita minta dirukyah itu Eh, boleh atau enggak nah, hanya itu aja Pak Ustaz ya baiklah ya, syukran. ya, ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama dia mengatakan eh, bahwa sejak tiga tahun bisa melihat sesuatu yang aneh-aneh ya tentu saya yang sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa hal tersebut bukanlah uh, yang sebenarnya jin bukan bukan yang sebenarnya bukan bentuk yang sebenarnya sudah saya katakan tadi bahwa uh, jin itu tidak bisa dilihat ya adapun itu penampakannya saja sebagaimana Allah berfirman innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum bahwa dia bisa melihat kalian di mana kalian tidak bisa melihat mereka nah ini adapun yang nampak itu adalah penampakannya saja sehingga kita tidak perlu mempercayai orang-orang yang mengatakan bisa melihat jin ya. bukan bukan yang sebenarnya tapi penampakan nampak orang cantik nampak orang jelek dan buruk dan seterusnya ya. nah sekarang kalau ada anak yang sebegitu, ya memang perlu ya, kasihan ya lama-lama nanti dia akan dimintai petunjuk oleh orang dimintai nomor dimintai apa macam-macam ya akhirnya nanti jadi paranormal nah ini maka dirukyah ya dirukyah ya dibacakan uh, ayat kursi di ruqyah, dibacaan Al-Qur'an sehingga biar uh, pergi ya, yaitu syaitan yang mengganggunya. Kemudian apakah boleh minta diruqyah ya? Boleh ya, bukan tidak boleh ya. Namun hukumnya makruh ya. Karena apa? Karena kalau yang minta ruqyah itu adalah orang yang mengalami sakit sendiri ya. Kemudian Kenapa makruh? Karena orang yang minta diruqyah itu tidak akan masuk surga dengan tanpa hisap. Di antara orang yang masuk surga tanpa hisap adalah orang yang tidak minta diruqyah. Alladzina la yastarqun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang tidak minta diruqyah, tidak minta dikai dan kepada Allah mereka bertawakal. Demikian ya. Tapi apakah boleh minta diruqyah? Boleh hukumnya adalah boleh, tapi makruh. Bukan sampai kepada haram. Demikian. Taib. Bagi para pendengar roja yang ingin bertanya kembali, Anda bisa menghubungi di line telepon 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Taib. Dengan siapa di mana? Dengan Bapak Pandi di Cibinong. Silahkan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Iya Pak, ya. Tukang ojek. Jadi hari-hari saya itu kadang kan bawa penumpang Oh iya Pak ya. Perempuan, laki gitu ya tadi ya. Ada nggak batasan-batasan syar'i ketika saya membawa jawa yang perempuan gitu? Iya iya Pak iya iya. Ya. ya. artinya saya agak maju sedikit ke depan gitu kan. Iya iya iya Pak iya. Iya. ya. Gimana ya. tadi? Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, zadakallah hirson. Semoga Allah menambah semangat kepada Anda dalam rangka untuk uh, apa namanya? menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan diri dari murka Allah. Maka memang jawaban ini sangat sangat berat dan dilematis ya. Sebab ah, bapak-bapak uh, ojek ya, berdua dengan seorang wanita yang bukan mahram, maka tidak memang tidak bisa dikatakan ada batas sudah karena dia berdua ya ke sana mengantarkan orang. Tentu saja ini jawaban ini berat, namun mau tidak mau ya kita sampaikan jawaban ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada Bapak ya mungkin bisa menghindar dari kalau penumpang itu perempuan ya sebab bagaimanapun tetap akan itu berdua ya ya belum bau parfum yang dipakai oleh wanita tersebut dan semuanya ya dan kemungkinan untuk bisa bersentuhan dan seterusnya dan itu berdua berdua aja sudah tidak dibenarkan demikian Pak ya Allah alam dan Allah taala memberikan kekuatan kepada Bapak untuk bisa uh, menghindari itu demikian Taip, ya, semoga Allah memudahkan uh, hmm. pekerjaan antum ya, Pak. Iya, ya, ya. Taip, bagi para pendengar saja kita angkat terlebih dahulu dari pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz, apakah yang membedakan antara karomah dengan sihir? Apakah ada ciri-ciri orang yang memiliki karomah dari Bapak Komar di Cempaka Putih? Iya. Iya, ya. Karomah itu ada dan wajib kita percaya dengan karomah yang sudah banyak terjadi di masa sahabat, dan kemudian orang berikutnya sampai ila yaumil saah. Dan termasuk akidah ahli sunnah ya, harus wajib percaya kepada karomah. Termasuk juga akidah ahli sunnah wajib percaya kepada adanya sihir. Ya. Dan karomah datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sihirnya adalah sihir datangnya dari syaitan. Ya. Dan karomah itu tidak bisa dipelajari. Dan tidak bisa datang setiap saat ketika diinginkan. Ya, tapi datang ketika memang dibutuhkan. Dan itu yang dimiliki oleh para aulia aulia illah, dimiliki oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum la khaufun alaihim wa lahum wa la yahzanun. Hmm? amanu wa kanu biayatina yuqimun. Ya. Orang ada wali-wali Allah adalah orang-orang yang tidak pernah rasa takut dan gentar ya, yang mereka orang beriman kepada Allah dan kepada Allah kepada ayat Allah mereka ber, ber, ber, ber, yakin dan beriman. Eh itu yang dimiliki adalah oleh wali-wali Allah dan wali Allah ini adalah orang-orang yang beriman dan orang bertakwa. Alladzina amanu wa kamu yattaqun. Maaf ya, orang beriman dan orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak tidak harus orang yang memiliki karomah ini orang-orang tertentu dalam pengertian ya punya ciri tertentu dan seterusnya tidak. Tapi orang-orang yang bertakwa beriman dan bertakwa kepada Allah ya. dan karomah yang paling mulia adalah istiqomah istiqomah demikian dan bagaimana membedakan sihir dan dan dan karomah ya sihir ya bisa didatangkan berkali-kali sesuai dengan keinginannya tapi kalau karomah tidak demikian ya tidak sesuai dengan keinginannya tapi itu pemberian dari Allah seperti ada yang bisa berjalan di atas air ketika berperang ya karena di depannya dikejar oleh musuh di situ ada air laut kemudian kudanya bisa berjalan di atas air karomah dari Allah dan tidak bisa mengulang. Ya. Demikian dan banyak karomah-karomah yang dimiliki oleh para aulia illah yang lainnya. Apa ada pun sihir ya, sihir adalah uh, sesuatu yang menyakiti pada orang lain dan itu bisa dipelajari kemudian juga bisa berulang-ulang karena apa? Karena memang datanya dari syaitan. Demikian. Baik, saat kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam dengan siapa di mana? Pak Andi di Depok Pak. Baik, silakan Pak Andi. mau nanya ini Pak. Iya iya Pak. Uh, uh, kalau kita pergi ziarah ya Pak, apakah mungkin? ya Kita itu mendapatkan karomah dari orang-orang yang kita ziarah itu Pak. Iya. Karena saya ada ada rencana Pak dari kantor mau hmm. ke salah satu kuburan Bali seperti itu. Iya iya. ada ada ritual juga di sana Pak ada sholat ada membaca Al-Quran. Iya. Apakah itu dibolehkan atau enggak Pak? Oh iya iya, iya. baiklah. Itu saja Bapak. Itu aja. Iya sekarang jazilan. Iya. Pertama ya tentang ziarah kubur. Nabi SAW beliau bersabda Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha Dulu aku larang kalian ziarah kubur Maka sekarang silakan berziarah ya. Nabi SAW bersabda zuru kuburakum fa innaha tudzakirukumul maut. Ziarah kubur kubur kalian karena itu bisa mengingat kematian. Maka kalau kita berziarah ke kuburan dalam rangka mengingat kematian, maka kita disyariatkan, dianjurkan. Yang kedua mendoakan orang yang sudah meninggal tersebut. Sebagaimana Nabi bersabda, eh, "Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit fa innahu an yus'al." Mintakan ampun untuk saudaramu ini. Ya dan mintakan atas bid yaitu bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Karena dia akan ditanya sebentar lagi. Nah, ini menunjukkan kalau ziarah kubur itu tujuannya adalah mendoakan orang yang meninggal, yang kedua adalah untuk mengingat kematian. Nah, kemudian tujuan yang lain dapat karomah macam-macam dari mana ini? Kita diajarkan oleh Islam tidak mengajarkan sedemikian. Bahkan kalau Bapak katakan tadi ya mengadakan ritual-ritual tertentu, maka ingat di sini hadis Nabi yang lain, Nabi bersabda, "La tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid." Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa, wa Masjidi hadza. Beliau bersabda, "Jangan kalian melakukan perjalanan ya yang bersungguh-sungguh yaitu bawa perbekalan, Eh, seperti yang Bapak contohkan tadi ya kecuali kepada tiga masjid Masjidil Haram di Mekah ya Masjid Aqsa di Palestina dan Masjid Hadza yaitu Masjid Nabi di Madinah nah ini dan kalau Bapak banyak juga yang ya, melakukan perjalanan seperti itu, kemudian sampai minta kepada ahli kubur atau mengharap karomah dari itu tidak tidak pernah diajarkan bahkan itu awal ya kalau sampai minta kepada ahli kubur yang awal justru kesyirikan timbul ya pada uh, anak Adam adalah tentang masalah kuburan ini para jemaah mensikapi kuburan ya yaitu dalam surat Nuh ya ayat 21 surat Nuh ayat surat ke-70 Allah berfirman wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la su'a wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra mereka mengatakan jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, jangan tinggalkan Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Coba Bapak bisa dibuka surat Nuh ya, surat 71 ayat yang ke-21. Itu Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr ini adalah nama-nama orang soleh, nama-nama orang baik di masa hidupnya. Ya, seperti mungkin dia adalah ustadz, dai, orang yang dermawan, kiai, wali dan seterusnya. Kemudian setelah meninggal itu dikenang. Dan silakan buka tafsir buka tafsir yang lain itu dikenang. Dengan cara apa? Dengan cara ditawafi kuburannya, didatangi kuburannya, beribadah di situ, ya. Kemudian dibisik oleh syaitan bahwa mereka-mereka itu bisa memberikan pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disindir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ya wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula syufa'una indallah mereka telah menyembah selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat. Di sini menyembah maksudnya minta, berdoa kepadanya ya supaya diberikan pertolongan di hadapan Allah dan mereka mengatakan kami apa namanya bahwa mereka itu adalah penolong-penolong kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengingkari mana abuduhum sementara Allah menyatakan mereka telah menyembah dan mereka mengatakan mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak menyembah mereka kecuali agar mendekatkan kami kepada Allah. Maka coba buka buku sejarah terdapat dalam Ar-Rahiqul Maktum oleh Al-Mubarak Furi bisa dilihat siapa itu Al-Latta Uzza Manath Hubal ya mereka itulah nama orang-orang soleh di masa hidupnya orang-orang baik ya yang membantu orang-orang yang haji ngasih makanan ngasih minuman orang haji kemudian dikenang setelah meninggal ya dibikin patung-patungnya dalam rangka apa dalam rangka untuk mendekatkan dirinya dia kepada Allah Subhanahu wa taala seperti orang sekarang misalkan harus beribadah di depan gambar gurunya ya sama kurang lebih maka disinilah ya awal dari munculnya kesyirikan al-ghulu fis yaitu berlebihan dalam mensikapi orang-orang baik. Nah, oleh karena itu Nabi bersabda la tusyaddur rihal illa ila salah satu masajid. Jangan mengadakan perjalanan ya yang seperti itu perbekalan kecuali pada tiga masjid yaitu Masjid Haram di Mekkah, Masjid Aqsa, Masjidil Aqsa di Palestina dan masjid hadza yaitu Masjid Nabawi. Demikian wallahu a'lam. Baik. Saya kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahihkah hadis yang mengatakan ridha Allah tergantung kepada ridha orang tua hmm. dan bagaimana jika kita dilarang untuk ikut taklim ya karena hmm. dilarang orang tua. Jazakallahu khair dari ya. Lukman di Tanjung Priok. Iya, iya, iya sahih hadis itu ya. Bahwa ridha Allah berada pada kedua orang tua dan murka juga pada orang tua. Ridha Allah fi ridha walidain wasuqtullah wasuqtil walidain. Ya, untuk kemudian dilarang untuk taklim, maka kita lihat apa sebabnya demikian ya. Karena taklim juga kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat kebaikan juga kepada orang tua juga kewajiban kita. Nah, maka kita di sini harus pandai-pandai mensiasati keadaan sehingga Eh, kita taklim adalah kewajiban kita kepada Allah juga tercapai, birrul walidan juga berbakti eh, kepada orang tua juga tercapai karena itu juga perintah Allah, maka bagaimana kita menjamak yang mengumpulkan keduanya? Dengan cara apa? dan mensiasati ya kepada orang tua, menjelaskan di antaranya. Kemudian juga apa yang menjadi penyebab Kenapa tidak boleh? Apakah orang tua perlu kepada kita? Maka kita harus bijak dalam masalah ini dan kita berbuat baik kepada orang tua dan menjelaskan sehingga nanti uh, eh, taklim juga dapat, ya juga berbakti kepada kedua orang tua juga juga dapat, ya demikian. Namun kalau tidak boleh total, ya maka tentu saja ya tidak bisa ditaati, ya. Kalau tidak boleh total dan benar-benar nggak -benar bisa dikasih apa penjelasan, ya tidak boleh ditaati. Namun tetap kita berusaha untuk menjelaskan dengan baik. Demikian. Tapi Ustaz, mohon maaf sekali tadi pertanyaan terakhir. Iya, iya. Satu kesimpulan akhir Ustaz ya, menutup nah, kajian tafadhol. Iya. Baiklah, ikhwan fillah rahmani wa Maka dari doa-doa yang kita bacakan tadi, yang kita baca, mudah-mudahan uh, kita bisa membacanya pagi petang adalah sebuah pernyataan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan apa namanya merupakan pernyataan kita bahwa kita itu fakir butuh kepada Allah Subhanahu wa taala.